Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Kita masih berada pada pembahasan Jahmiyah, kelompok sesat yang mengingkari tentang ru'yah Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah dijelaskan berkali-kali baik Jahmiyah maupun Mu'tazilah maupun As-sufiyah mereka adalah kelompok-kelompok sesat yang membawa pemikiran yang baru yang harus kita hindari. Jahmiyah sama Mu'tazilah mengatakan Allah taala tidak bisa dilihat di mana? Awal tidak bisa dilihat di dunia dan di akhirat itu Mu'tazilah dan Jahmiyah. Sufiyah mengatakan bagaimana? Eh, Allah taala bisa dilihat di mana-mana, di dunia, di akhirat bisa dilihat. Karena akidah yang sesat menurut mereka. Nah, karena mereka punya akidah yang sesat tadi itu. Kemudian ahlu sunnati wal jamaah menyatakan wasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat di beberapa tempat. Abdullah, apa itu? Naam. Eh, di ursatul qiyamah pada mahsyar dan juga di surga. Kita lihat syarahnya. Qala Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala setelah beliau nah menukilkan kalamnya Imam Abu Bakar bin Abi Daud rahimahullah, "Waqad yunkirul Jahmiyyu hadza wa indana." bimisdaqi ma qulna haditsun musarrihu rawahu jarirun an maqali muhammadin faqul misla ma qad qala fi dzaka tanjahu qala syekh salal fauzan hafizahullah taala qaulun nadim rahimahullah rawahu jarirun jarir bin abdullah al-bajali eh? jarir bin abdullah al-bajali digelari dengan apa Abdurrahman gelarnya beliau apa wajahnya sangat ganteng sekali berseri-seri Lalam digelari dengan apa? Eh, Yusuf hadil ummah. Jadi kalau antum dengar perhatikan, kalau antum dengar lafaz jari bin Abdul Al-Badani, ingat Yusuf dua-duanya dua nih. Oh, berarti Yusuf hadil ummah itu. Paham ya? Ngam Yusuf hadil ummah. Siapa yang membunuh Ja'ad bin Dirham? Ingat Khalid. Khalid bin Abdullah Al-Qasri. Paham ya? Caranya gitu karena untuk mengkiaskan saja. Bukan berarti dia yang bunuh, tapi kan biar ingat gitu loh. Paham ya? Biar ingat. Ngam. Jadi gelarnya Jarir bin Abdullah al Bazali. apa tadi gelarnya? Nah, Yusuf hadil ummah. Yusufnya umat ini. Karena memang wajahnya berseri-seri dan bisa dikenal ganteng sekali. Nah, hingga digelari dengan dengan Yusuf hadil ummah. Kita lihat rawahu Jarirun huwa Jarir ibnu Abdullah al Bazali. Nah, eh, jangan tertukar ya al Bazali. Nah, radhiyallahu anhu wa huwa min jumlatir ruwati minas sahabah. Yang mana beliau termasuk Nah barakallahu fikum dari sekelompok para perawi dari kalangan sahabat. Wa illa faqatrallahu khairuhu as minas sahabah. Wa illa sungguh telah diriwayatkan yang selainnya dari kalangan sahabat. Mengenai Allah Ta'ala bisa di, dilihat. Ketika para sahabat berkumpul kemudian mengatakan, Ya Rasulullah, hal nara Rabbana yaman qiyamah. Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Rabb kita nanti dari kiamat? Apa Rasulullah? Hal tudamuna au hal tudaruna fi ya syams laysa dunaha sahab? Apakah membahayakan kalian ketika kalian melihat matahari di bawahnya tidak ada awannya? Qalu la ya Rasulullah. Tidaklah ya Rasulullah. Hal tudamuna fi ru'yatil qamar lailatul badr? Apakah kalian berdesak-desakan antri ketika melihat bulan purnama, melihat bulan di malam bulan purnama? Qalu mereka mengatakan la ya Rasulullah, tidak wahai Rasulullah. Rasulullah mengatakan innakum sataruna rabbakum kadzalik atau Artinya sesungguhnya kalian akan melihat Allah taala seperti kalian melihat bulan. Maksudnya seperti apa maksudnya? Yang dimaksud seperti kalian melihat bulan itu apanya? Apa? Perumpamaannya. Itu tahu. Maksudnya itu apanya? Yang serupa kalian akan melihat Allah taala seperti sebagaimana kalian melihat bulan. Apanya ini? Bentuknya itu seperti melihat bulan, Allah taala seperti bulan itu atau apanya? Apanya antum? Eh? Apa? Cara melihatnya, ya cara melihatnya. Jadi ar-ru'ya bir-ru'ya lal mar'i mar'i. Maksudnya cara melihatnya itu seperti cara melihat bulan, enggak antrian, enggak desak-desaan, enggak membahayakan itu. Adapun kalau diserupakan enggak bisa karena Allah taala tidak serupa dengan makhluknya. Mahfum insyaallah? maafum, Ya, na'am. Kita lihat di sini. Fanadimu rahmallah arada an yumassila fahsib. Nah, artinya apa? Artinya muallif rahmatullah itu hendak mempermisalkan atau memberikan permisalan saja. Nah, maksudnya apa? Maksudnya seperti melihatnya bulan, caranya. Enggak desa-desaan, enggak antrian itu maksudnya. An maqali Muhammadin ay yarwihi Jarirun min qauli Muhammadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jarir bin Abdullah itu meriwayatkan dari ucapan Nabi Muhammad SAW. Maksudnya hadisnya ada hadisnya Jarir bin Abdullah al bajani Yusuf hadil ummah. Fakul mislama kat kawala tanjahu. Maka ucapkanlah seperti apa yang telah diucapkan oleh Rasulullah, niscaya apa? Engkau akan beruntung. Karena ucapan Rasulullah SAW adalah ucapan yang tidak dibangun di atas hawa nafsu, namun dibangun di atas wahyu yang Allah Taala wahyukan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala Yang keras suaranya. Nah, itu potongannya, yang sempurna biar bagus. Awa. Awa, awa. Awa. Naam ahsans. Wama yang tiku 'anil hawa. Ingat-ingat ini, potongan ayat ini penting dan antum harus menghafalnya. Wama yang tiku 'anil hawa in huwa illa wahyu nyuha. Perhatikan baik-baik. Tidaklah Nabi Muhammad itu berucap dengan hawa nafsu. Akan tapi yang beliau ucapkan itulah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Jadi jelas kalau kita mengikuti wahyu pasti akan selamat. Pasti akan apa? Selamat sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk itu Al-Qur'an Sunnah niscaya kalian tidak akan sesat tidak pula apa sengsara inni tarikun fikum amrain in tamassaktum bihima lan tadillu ba'di kitabullah wa sunnati sesungguhnya aku tinggalkan pada kalian dua perkara jika aku meninggal nanti kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut niscaya kalian tidak akan sesat selama-lamanya yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Dan jejak yang paling terbaik adalah jejaknya para salaf. Berkata Imam Ibn Abdul Bar rahmatullah alaih dalam kitab Al-Istidkar, dia mengatakan bali rusdu kulluhu fi wa tibai sunnah allati naqaluha wa aminu biha. Artinya apa? Dan petunjuk seluruhnya itu berada pada jejaknya para salaf. Eh? Dan apa? Dan berada pada sunnah yang mereka nukilkan dan sunnah yang mereka amalkan. Eh, ya, disebutkan oleh Imam Al Ibn Abdul Bar rahimahullah taala dalam kitab apa tadi? Al-Istidkar balirus rusdu fi ittiba'ihim wa ittiba'is sunnah allati naqaluha wa 'amilu biha. Bahkan petunjuk seluruhnya itu berada pada jejaknya para salaf dan juga mengikuti sunnah yang mereka nukilkan dan juga sunnah yang mereka amalkan. Siapa para salaf kita itu siapa? Siapa para salaf kita? Nenek moyang siapa? Siapa para salaf para pendahulu kita yang soleh itu siapa? Hah? Generasi siapa? Siapa siapa? Sahabat tabi'in apa? Asba'u tabi'in. Itu tiga generasi itu ya. Kita tutup yang terakhir kalau fikum. kul maqalahu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanjah. Ucapkanlah sebagaimana yang Rasul ucapkan, niscaya aku akan beruntung, akan berhasil. Wala tukhalif qaular Rasul sallallahu alaihi wasallam fatahsar. Atau fatahsir itu? Fatahsar fatahsir khasira yakhsaru atau khasira yakhsiru? Yakhsaru. Nah, Artinya jangan kau menyelisihi ucapan Rasul. Niscaya apa? Engkau nanti kalau menyelisihi akan apa? Akan rugi. Paham ya? Jangan kau menyelisihi ucapan Rasul yang akan menyebabkan kerugian. Fa innar Rasul sallallahu alaihi wasallam la yantiqu anil hawa. Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berucap dengan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha akan tetapi tidaklah yang diucapkan Rasulullah itu melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Faqauluhu alaihi salatu wassalam haqqun la yatatarraqu ilaihi syakkun. Maka ucapan Rasulullah SAW itu benar adanya dan tidak tersentuh sedikit pun padanya keraguan, tidak terpetik sedikit pun di dalamnya keraguan itu ucapan Rasulullah SAW. Oleh karena itu termasuk apa? Nah, agar kita diberikan keselamatan Naam dan agar senantiasa lurus menempuh jalan as-sunnah menjauhi duduk-duduk dengan pengekor hawa nafsu. Paham ya? Pengekor hawa nafsu ahlu bidah wa dalal hindari. Berkata Imam Syatibi rahimahullah taala Abu Ishaq dalam kitab Al-I'tisam apa? Menjauhkan diri dari duduk-duduk dengan ahlu bidah itu jalan menuju as-sunnah. Naam, al-bu'du an majalis li ahli bidah huwa at-tariq ila sunnah. menjauhkan diri dari duduk-duduk dengan pengekor ahlu pengekor hawa nafsu atau ahlu bidah itu adalah jalan menuju as-sunnah. Karena apa? Karena yang namanya teman duduk itu pengaruhnya sangat besar di dalam kehidupan sehari-hari. Al-mar'u 'ala dini khalilih falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu beserta agama temannya maka hendaknya dia melihat siapa orang yang jadikan teman. Kalau dia berteman dengan pandai besi, tukang apa tukang membuat besi itu ya mungkin cangkul atau semisalnya, itu bisa dikatakan khawatirnya nanti ter, terbakar pakaiannya dan tercium baunya bau yang tidak sedap. Permisalan orang yang berteman dengan teman duduk yang jelek seperti itu. Adapun orang yang berteman dengan teman duduk yang baik, dipermisalkan dia berteman dengan apa kemarin? Penjual minyak wangi. Antum kalau punya teman penjual minyak wangi, walaupun antum nggak beli minyak wanginya, duduk di dekatnya tercium bau wanginya Nah, bau misik, bau silver, bau ini itu, minyak wangi banyak sekali. Kalau punya uang atau beli. Kalau nggak punya uang atau duduk aja udah tercium bau wangi-wangi. Paham ya? Atau nanti dia dikasih, antum terima sudah wangi. Itu kalau teman duduk yang baik. Tapi kalau teman duduk yang jelek bagaikan tukang apa tadi? Berteman duduk dengan tukang pandai besi tadi itu. Pandai besi yang biasanya bulatan gitu kayak tabung itu dia nah gini kan ya untuk mengolah besinya itu api-api itu nah baunya biasanya bau nggak sedap. Nah kalau antum dekat-dekat kena percikannya sobek baju antum. Paham ya? Maksudnya kalau teman duduknya jelek itu pengaruhnya besar. Oleh karena itu ikhwan fiddin, a'azza nazakumullah at-tuyur ala askaliha taqa'. Burung itu akan tinggal dengan burung yang semisalnya. Apa maksudnya? Nah, enggak pernah burung itu apa? Eh? Burung kakak tua misalkan terbang dengan burung emprit. Burung pipit yang kecil itu enggak pernah. Kakak tua sama kakak tua. Paham ya? Nah, bio sama bio. Burung gagak sama Burung gagak. Maksudnya orang hizbi, orang-orang tadi itu kalau jalan ya, dia nggak mau sama ahli sunnah. Ya, orang kufar, orang munafikin itu mereka nggak senang kalau bersama kaum muslimin secara apa? Globalnya. Oleh karena itu ikhwan fillah azza wa jazakumullah, al-mujalasah teman duduk yang baik itu sangat dibutuhkan jangan sampai kita nam tertipu atau terkecoh dengan gerak-gerik yang secara dohernya saja tapi kita harus pandai-pandai mencari teman duduk yang baik sehingga kita terselamatkan dan menjadi orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas Al-Qur'an والسنة نسأل الله السلامة والعافية والحمد لله رب العالمين